الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نشر لك الله Alhamdulillah kembali pada kesempatan berhari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan pembahasan kita di uh, syarah Bulughul Maram ini dari kitab zakat masih pada uh, masalah tentang khusus sedekah tentang pembagian uh, sedekah zakat. pada hadis yang telah lalu pernah kita bahas, hadis yang 534, hadisnya Khalifah bin Mukharib Al-Hilali radhiyallahu taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga orang. Yang pertama adalah seorang yang dia menanggung beban orang lain, maka baginya untuk meminta sampai kemudian bisa mencukupi bebannya, kemudian e, menahan diri dari yang kita minta. Kemudian yang kedua adalah seorang yang e, terkena atau hilang darinya sesuatu yang e, menyebabkan hilang dari hartanya imam, mungkin kecurian atau eh, dan lain sebagainya, kebakaran dan lain sebagainya. Dan ini juga dibolehkan sampai kita mencukupi dari kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah seorang yang uh, dia terkena badannya kekurangan dan membutuhkan hajat yang e, sangat berat. Jadi e, membutuhkan satu kebutuhan yang besar atau yang berat. Setelah sebelumnya dia kecukupan. Kemudian di sini juga ada kesaksian. Orang yang e, kesaksian dari orang tersebut artinya dia mengaku e, sudah nggak punya apa-apa dari sebelumnya dia punya dia adalah orang kecukupan orang kaya. Dan ini sesuatu yang tentunya adalah memungkinkan. Maka kalau kemudian ada yang menyaksikan mereka kesaksian, kalau ini memang butuh bantuan, maka boleh baginya untuk kemudian meminta-minta dan sampai juga bisa mencukupi dari kehidupannya. Hmm. dari ini maka itu adalah sesuatu yang tidak halal dan kalau toh kemudian sudah cukup dan minta-minta maka minta eh, meminta sesuatu yang haram ya. yang tentunya akan e, menjadikan pelakunya itu Ini uh, kemarin yang kita bahas hadis uh, Habib Abdul Mukharid Al-Hilali radhiyallahu taala. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-Hadith rahimahullah ta'ala wa Abdul Muttalib Ibn Rabi'ah bin Harith radhiyallahu ta'ala qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي أوثاق الناس وفي روايه وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام رواه مسلم عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث رضي الله تعالى عنه berkata الله Rasulullah SAW dalam bersabda Sesungguhnya sadaqah itu tidak layak bagi Abu Muhammad. Bagi keluarga Muhammad dari salatu wassalam. Inna mahi awsabun nas. Sesungguhnya sadaqah itu tiada lain adalah awsabun nas. Awsab dari wasab merupakan noda kotoran yang uh, Rasulullah SAW menggambarkannya dalam hadis ini adalah seperti kotoran yang uh, pada badan atau pada kain. Maka eh, yang dimaksudkan di sini adalah uh, kotor secara maknawi. Secara makna bukan secara hitam. Ia awsaf Contohnya adalah bukan yang e, mengotori manusia. Dan dalam ayat lain, wa inna hala tahitu li Muhammad. Sesungguhnya sadaqah ini tidak halal bagi Muhammad dan tidak halal pula bagi keluarga Muhammad alaihi salam. Uh, eh, ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya sedekah itu haram hukumnya bagi keluarga Rasulullah SAW, bagi Rasulullah dan keluarganya. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya zakat itu atau sedekah ini tidak lain adalah usaha benar. Ini sesuatu yang kotor. Dan uh, yang dimaksudkan dengan auzabun ini adalah kotor bagi mereka-mereka para ahli zakat. Artinya, orang yang sudah terkena wajib zakat, kemudian tidak mau bayar zakat, maka harta zakat ini tidak lain adalah sesuatu yang mengotori baginya. Artinya kalau kemudian tidak mau bayar zakat, ini makan kotoran makan sesuatu yang kotor. Maka dimaksudkan di sini adalah secara makna. E, eh, dalam hadis ini e, menjelaskan kepada kita bahwa harta zakat ini adalah sesuatu yang kotor bagi pemiliknya. Manakala seseorang itu tidak dalil ini merupakan hardikan bagi yang tidak mau bayar zakat. Bahwa kalau tidak mau bayar zakat, hakikatnya itu makan sesuatu yang kosong. Ya. Allah Maka ini dan ayat e, eh, hadis ini memberikan herdikan kepada orang-orang yang sudah terkena wajib zakat. Juga tidak berat-berat bayar zakat. Karena hakikatnya itu adalah e, sesuatu yang kosong. Dari harta yang dimilikinya manakala sudah dibayar. Ini uh, eh, yang kembalinya kepada kita. Kemudian khusus kepada Rasulullah SAW dan keluarganya, maka hal ini adalah haram. Haram hukumnya eh, zakat uh, itu bagi keluar bagi Rasulullah SAW. Demikian juga bagi keluarganya. Ya, uh, mereka ini keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi yang dimaksudkan adalah Banu Hashim. Kemudian Bani Abbas bin Abdul Muttalib. Bagaimana disebutkan di hadis yang lain. Bahwa Abu Muhammad, keluarga Muhammad ini adalah pertama Bani Hashim, kemudian kedua Bani Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian yang ketiga keluarga Abu Talib bin Abdul Muttalib dan yang keempatnya eh, keluarga Harith bin Abdul Muttalib dan yang kelimanya adalah keluarga Abu Lahab bin Abdul Muttalib juga. Keluarga eh, Abu Lahab kan ini anak-anaknya, maksudnya yang muslim ya. Termasuk eh, anaknya adalah Ikrimah ya, dan juga ini juga muslim termasuk dari ahli Nabi. Karena Abu Lahab ini juga dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini uh, keluarga yang dimaksud dengan ahli Nabi, keluarga Nabi Alaihi Wasallam yang diharamkan bagi mereka itu zakat dan sodakah. Dan ini tidak ada bilang di kalangan para ulama bahwasanya Banu Hashim tidak halal bagi mereka sedekah yang wajib dan uh, <clears throat> ini dari uh, Bani Hashim dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis itu ada ada lima ini ya. Bani Hashim, Bani Abbas dan Abdul Muttalib dari keluarganya uh, kakek Rasulullah satu terah ya, terahnya Abdul Muttalib, Bani Hashim, kemudian Bani Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian eh, keluarga pamannya Abu Talib, dan keluarga Hari bin Abdul Muthalib, dan juga keluarga eh, Abu Lahab. Ini adalah hal bagi mereka eh, Kemudian dimaksudkan dari Nabi Alaihi Wasallam, Inna al-sadaqat la tabaghi bi Muhammad. Bahwa sadaqah itu tidak layak, tidak boleh bagi keluarga Muhammad. Yang dimaksudkan di sini adalah umum. Baik sodakah yang makruh, yang wajib berupa zakat atau sodakah yang tatawwu yang sunnah. Maka ini sodakah juga haram bagi Rasulullah dan keluarganya. Ini uh, Rasulullah SAW menyebutkan ini juga eh, apa namanya bagi zakat atau demikian pula dari sodapa. Bagaimana dalam kisahnya Barirah Allah taala ketika di e, merdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala kemudian di mendapatkan sodapa dengan segera daging. Nah, kemudian daging ini dimasak di keluarga di rumah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah makan. <clears throat> Nah, kemudian diingatkan oleh keluarganya dan Rasulullah mengatakan innama dia laha huwa laha sadaqa wa lana hadiyah. Sesungguhnya daging ini bagi Barirah adalah sadaqah. Tapi bagi kita adalah hadiah. Maka halal bagi Rasulullah dan keluarganya e, untuk makan hadiah. Dan bendanya masih itu juga. Di mana e, daging itu disodakkan kepada Barira. Kemudian eh, sahabat Barira ya, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Maka ini halal kan? bagi Rasulullah SAW dan ini menunjukkan bahwa ini adalah sedekah yang tatawwu bukan zakat ya. Sedekah yang tatawwu yang sunnah karena ini dari Barira ya, kepada Barira dengan segera daging. Mana daging ini bukan barang zakat tentunya ya. Bukan barang zakat. Maka hal ini menunjukkan eh, dua-duanya. Bagaimana juga dari hadisnya Hasan dan Hussein. ya. Susu Rasulullah SAW ketika uh, mengambil uh, sebutir kurma yang terjatuh di jalan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Zakhin, zakhin. Baik dimuntahkan-muntahkan. bahin bakin Karena khawatir kalau itu adalah merupakan eh, butiran ya, dari dari korma zakat yang tercecer. Ya. Dan ini e, menjaganya Rasulullah SAW dari sodaka dan zakatnya. Maka yang maksudkan di sini adalah meskipun lafaznya sodaka, tapi dimaksudnya adalah dua-duanya. Sodaka yang Allah yang wajib, Demikian pula sesuatu yang Kemudian Rasulullah SAW memberikan tari, memberikan alasan bahwa sedekah ini adalah ausafun nas. Kalau dikatakan ausafun nas, tentu di sini adalah zakat. Ya. Karena sedekah uh, bukan merupakan ausaf. Ya. Kalau dikatakan ausafun nas ini adalah uh, berupa zakat. Jadi itu adalah merupakan kotoran ya. Bagi orang yang sudah terkena wajib zakat, manakala hartanya tidak dizakati, maka ini hakikatnya adalah dia makan kotoran ya. Ini e, hardikan e, kepada para para wajib zakat. E, kemudian Jemaah merakan Allah Subhanahu wa taala uh, juga disebutkan dalam hal ini yang diharamkan bagi keluarga bagi Rasulullah dan keluarganya adalah uh, kemudian sedekah, demikian pula kafarat, tebusan. Ya. Ini juga diharapkan. Karena yang namanya kafarat ini diwajibkan untuk menebus kesalahan, ya. untuk menebus dosa Dari berbagai hal. Ya. Sumpahlah. Zihar misalkan. Bahkan ini kita lihat pada hadisnya. Uh, Hawla bin Ta'labah. Yang merupakan asbab nuzul dari surat Al-Mujadalah. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآية ini kisahnya Haula binti Ta'labah yang dizihar oleh suaminya. Dizihar oleh suaminya dan dikatakan anti kadzahri ummi. Kamu itu seperti punggung ibuku. Jadi menyamakan istrinya seperti ibunya. Dan dipahami oleh para sahabat sebelum ayat ini dulu. Dulu di masa jahiliyah bahasanya zihar itu serai. Zihar itu sama dengan talak. Karena itu Haulah radhiyallahu taala ketika sudah dilihat oleh suaminya dan suaminya menginginkan untuk berhubungan suami istri, ditolak. Tidak mau. Bahkan dalam cerita yang lain, suaminya ditendangnya, kemudian segera pakai baju, kemudian lari menuju kepada Rasulullah SAW, mengajukan masalahnya. Karena suaminya umurnya jauh lebih tua ya, dalam satu riwayat menunjukkan gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW kemudian e, menunggu sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian turun ayat itu. Nah, ternyata ketika turun ayat itu pertama disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut. Kata Allah nggak mampu. Oh ini sudah tua banget, sudah tua ya. Sudah tua jauh. Nggak mungkin mampu puasa dua bulan Kemudian memberi makan 60 orang miskin. Juga tidak mampu orang pelana Tidak punya apa-apa. Maka akhirnya kemudian separuh dibayarkan oleh Rasulullah SAW dan separuh dibayarkan oleh istrinya separuh dibayarkan oleh Rasulullah dan separuh dibayarkan tebus oleh istrinya. Maka di sini kita lihat akhlak yang sangat agung. Kan? Syahidnya dari kisahnya Haula ini, Rasulullah SAW membayarkan, bukan dibayarkan kepada itu kepada Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri yang menanggung. Karena kafarat ini adalah haram bagi Rasulullah dan keluarganya. Dan syahidnya dalam kisah Haula ini, Rasulullah membayarkan. Bagaimana juga kita e, seorang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Makanya juga Rasulullah yang memberikan. Dan juga dalam kisahnya ya juga kita lihat bagaimana ketanggungan para sahabia. Ya. Meskipun dibegitukan oleh suaminya, ya, ah, tetap juga bagaimana menolong suaminya dari jerat syariat, ya, dari beban syariat tetap di tolong. Karena istrinya itu lebih kecukupan. Ya. Akhirnya kita lihat bagaimana e, para sahabat di e, dahulu sedemikian perhatiannya. Meskipun istilahnya lebih kaya dari suaminya, itu pun tidak kemudian e, apa namanya merasa tinggi diri. Ya. Merasa di atas angin itu tidak, tetap juga taat dan juga membantu e, suaminya apa namanya dari jerat-jerat hukum. Jadi banyak kita dalam eh, hari kita Kisahnya Hawla, kemudian kisahnya Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anha dan eh, kita-kita yang lain. Dan mereka selalu juga membantu kepada eh, suaminya. Baik membantu dari sisi harta, atau juga membantu mencari maidah, ya, atau membantu kerjaannya. Ini juga istri-istri eh, sahabat dulu banyak kita seperti ini. Seperti tanya Asma binti Abi Bakar ini juga membantu suaminya ya. di ladang ikut anggota angkut juga. Jadi seperti itu. Uh, syahidnya di sini menunjukkan bahwasanya Allah pun juga e, termasuk dari yang diharamkan karena memang kafarat itu adalah disyariatkan untuk menebus dosa. Kafarat ini adalah disyariatkan untuk menebus dosa. Baik, baik apa saja, nah, seperti intihar, kemudian juga e, sumpah, nazar termasuk di dalamnya, kemudian juga kafarat dari e, berhubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan tanpa utuh Demikian pula tebusan-tebusan yang lain, pelanggaran-pelanggaran yang lain. Di haju misalkan, ya. di uh, eh, marah. Maka ini juga di, diharapkan. Maka eh, kapal ini juga uh, eh, diharapkan kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah juga e, termasuk dari e, barang-barang e, yang kalau namanya untuk menebus dosa berarti ini sesuatu yang yang kotornya. Maka ini diantara ilah, diantara alasan dan sebab kenapa zakat, sedekah dan juga kafarat ini diharamkan kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Kemudian uh, <clears throat> ini pada pokoknya ya. Dari hadis ini adalah juga yang paling pokok di sini juga merupakan harfikan kepada ahli zakat, orang-orang yang sudah terkena wajib zakat. Ini menjadi peringatan dari eh, orang-orang uh, yang kadang menghindar dari zakat. Bahkan Sebagian ada yang lari dari zakat dengan alasan bahwa saya ini masuk gori karena utangnya banyak di bank. Sementara dia punya namanya orang bisnis mana yang gak punya utang. Ya. Dan alasannya gori. Ya. Sementara rumahnya, kehidupannya, kendaraannya ini juga siapapun tidak ada yang nyangka kalau dia itu adalah orang melarat ada. Yang keluar ini enggak. Maka ini hanya karena ee, eh, menghindar dari kejakan. Maka seperti ini satu hal yang e, tidak ada. Karena sekali lagi ini adalah makan dari kotoran. Hakikatnya seperti ini adalah makan dari dari kotoran. Memang ada. Seperti ini juga ada yang e, eh, pukil. Ya. Ada yang mentakwil takwil seperti itu. Saya ini malah manusia dibantu. Ya. Padahal hakikatnya orang seperti adalah orang ukil, ya. orang bakhil. Tapi kemudian meminta dari zakat ada ya. dari juragan. Ya. katakan juragan, tapi nggak mau nggak pernah mau bayar Ketika diingatkan, saya sendiri pernah mengingatkan seperti itu. Ya. Dia mengatakan zulim. Nah, kalau saya ingat. Ya. ini Allah Musta'an. Maka ini jangan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala satu eh, hal yang misalnya adalah eh, kita perhatikan dari hal-hal yang seperti ini dari kita memakan harta yang bukan hak karena hakikat itu adalah haknya bukara, haknya masakin, haknya delapan belum itu hakikatnya adalah bukan harta dia dan itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun mungkin dari hasil usaha dia ya hasil usaha tapi itu adalah Allah Subhanahu wa taala sudah bahwa ada bagian dari harta miliknya itu yaitu adalah merupakan bagian dari e, orang-orang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan dari delapan golongan yang disebutkan di surat e, At-Taubah. Maka e, hal ini yang tentunya menjadi perhatian. Kemudian Eh, dari hari ini juga pengecualian dari alun nabi yang mereka pada asalnya adalah tidak boleh untuk mendapatkan zakat ataupun sedekah. Namun ada pengecualian. Manakala mereka dari Bani Hashim misalkan ini orang-orang yang berjihad. itu Ikut termasuk dari eh, perang. Atau dari mereka ada orang-orang merupakan mu'allaf atau berhubung Mu'allaf. Orang-orang yang perlu dikuatkan hati mereka. Atau juga orang-orang yang gharib. yang memang benar-benar kehidupannya kekurangan. Maka dibolehkan bagi mereka untuk mengambil zakat. Karena hari ini adalah bagaimana dibolehkannya e, zakat itu kepada orang yang kaya. Yang sudah kita sebutkan. Ada lima hal yang disebut oleh Rasulullah SAW. Orang kaya yang dibolehkan untuk mendapatkan zakat. Adapun kalau e, mereka adalah hamil, ya, maka ini tidak boleh. Kalau dari adun Nabi ini menjadi amil, maka ini tidak boleh, jadi halalkan dengan nas. Bagaimana eh, hadis dari Rasulullah SAW juga insya Allah akan sampai pada kita pada Kemudian Rasulullah SAW memberikan ta'lim, memberikan alasan tentang zakat ini innama hiya awza'un nas. Ini ta'lim, Alasan larangan zakat ataupun sedekah ini dari para untuk Bani Hashim dari mengambil zakat. Maka uh, disebutkan Al Basam menyebutkan bahwa Eh, alasan taklim ini qala wa dzakara wa dzakara di bi ayyi hikamin yufidu arba yufidu arba fawaid ini taklim hikmah apapun maka kembalinya kepada uh, salah satu dari empat fawaid ini yang pertama adalah itminanun nafs ila hukum Jadi eh, menjadikan ketenangan jiwa pada hukum ini Kemudian yang kedua bahasanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tentunya datang membawa maslahat. Ketika ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah membawa maslahat. Baik itu dalam perintah atau juga dalam larangan. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan maslahat hambanya. Ketika menentukan suatu ketentuan, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan maslahatnya. Kemudian dari hari ini juga dijelaskan bayan semua syariah. Eh, menjelaskan tentang kemuliaan dan keagungan syariat. Karena bahwasanya tidak ada ketentuan satu hukum kecuali mesti ada illah, ada hikmah. Meskipun dalam hal ini kita uh, tidak dituntut untuk mengetahui hikmah dan sebabnya. Karena dalam agama ini adalah namanya itibar, Ya. Kita adalah dituntut untuk itibar Mengikuti ketentuan. Adapun mengetahui hikmah dan alasannya atau sebabnya, ini merupakan tambahan ilmu saja. Kalau memang eh, kita tahu alhamdulillah. Dan kalau tidak, maka banyak syariat-syariat yang kita tidak tahu apa hikmahnya. Apa sebabnya. Dan bahkan terkadang tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan rasio kita. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kepada kita, maka itu mestinya kita tenang, hati kita pun juga tenang. Karena apa? tidaklah Allah Subhanahu wa taala menentukan satu ketentuan kecuali mesti dari ketentuan itu ada maslahat yang besar. Meskipun mungkin hati kita tidak menyenanginya. Tapi itu yang setiap hari kita jalani. Sholat misalkan. Zakat juga. Namanya sholat apa enaknya. Apalagi subuh. Paling berat. Ketika seseorang sedang uh, enak-enaknya dengan tidurnya. Demikian pula sholat asar misalnya. Orang lagi sibuk dengan kerjaannya atau dengan uh, kegiatannya. Kemudian datang panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati yang penuh iman ya. Dengan ketentuan-ketentuan itu menjadi tenang. Ternyata dengan kita mengikuti ketentuan itu sendiri sudah menjadikan ketenangan jiwa kita. Tanpa kita tahu di sebab itu semuanya. Demikian pula zakat. Namanya zakat orang cari-cari sendiri. Kok kenapa kemudian harus kita bayarkan? Berikan kepada orang lain. Ini kalau secara rasio, tapi itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata memang benar mendatangkan keberkahan, ketenangan dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Hikmahnya sangat banyak. Anda bahkan kemudian menjadikan e, semakin tumbuh dan berkembang. Karena doanya para malaikat. Allahumma asim biqan ghalaba Ya Allah berikanlah para malaikat setiap harinya berdoa kepada orang-orang yang beriman, yang berzakat. Allah afi mumfitan salatan. Ya Allah berikanlah kepada orang mau infak ini mana tak gantinya. Setiap hari selalu didoakan oleh para malaikat. Ya Allah berikan gantinya kepada orang-orang selalu berinfak. Jadi seperti ini tidak khawatir. Kalau kemudian karena uh, akan berkurang dari hartanya. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Kalau Allah tidak menggantinya di dunia, di akhir pasti akan ada gantian yang besar. Maka ini jelas mendekat Allah Subhanahu wa taala ini dari ketentuan-ketentuan syariat. Dan itu apa saja? Dan ini ini kita lihat bagaimana para sahabiah ya. tatkala menerima ketentuan dan keputusan dari Allah dan Rasulnya alaihi wasallam Meskipun hati itu tidak terima. Hati itu tidak menyenanginya. Tapi ketika itu sudah menjadi ketentuan, maka tidak bisa menghindar. Karena itu Allah mengatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَا يَعْصِنَهُ رَسُولَهُ فَقَدْ صَلَالًا مُبِينًا Tidaklah pantas bagi seorang mukmin lagi-lagi ataupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya menentukan satu ketentuan, memberikan satu pilihan. Ini tidak layak untuk mencari pilihan-pilihan yang lain, mencari ketentuan yang lain. Allah dan Rasul, Allah dan Rasulnya sudah menentukan demikian, tapi Maka ini tidak layak bagi seorang yang beriman. Wa may wa siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah dan mubina sungguh dia tenaga, uh, eh, dalam kesesatan ya. Maka ayat ini benar-benar terpatri di kalangan para sahabat. Dan ini kita lihat bagaimana riwayat-riwayat menunjukkan seperti itu. Kisahnya Barirah itu juga yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala ketika Rasulullah SAW dan ini cerdas ya. dimerdekakan oleh Aisyah sementara suaminya Muhyidd ini masih budak jadi budak. Dan Rasulullah melihat cintanya Muhi kepada Barirah. Tapi sebaliknya melihat bencinya Barirah kepada Muhi. Jadi tidak ketemu. Ya. Suaminya ini cintanya luar biasa. Sementara Barirah sudah benci sekali dengan suaminya. Rasulullah SAW mengatakan tidak melihat murid yang di satu riwayat kemana Barirah pergi itu diikuti, diikuti dari jauh ya. sambil menangis. Ya. Ya. Karena seorang yang e, ketika istrinya sudah merdeka, suaminya masih budak, maka e, kendali rumah tangga pada yang merdeka. Mau terus atau mau e, pisah, ini pada yang merdeka. Bukan lagi pada suami. Ya. Ini ketentuannya. Nah, Rasulullah juga melihat seperti maka kemudian mengatakan kepada Barirah, wahai Barirah, kalau seandainya engkau kembali kepada suami, memberikan syafaat. Ya. Seandainya engkau kembali kepada suami, Barirah pun mengerti benar. Makanya kemudian bertanya, Ya Rasulullah, ada nabi bi awan syariat? Engkau perintahkan aku untuk kembali kepada suamiku atau sekedar beri syafaat bagi. Kalau ini perintah sama akan Saya akan taat Meskipun saya nggak suka Meskipun saya sudah benci kepada suami. Ini Aisyah seorang budak. Maulah budak perempuan lagi. Seperti itu cerdasnya. Jika ini perintah dari ya Rasulullah, sama akan Saya tidak akan menghindar. Tapi Rasulullah mengatakan, Bal ana Saya hanya sekedar beri syafaat. Kemudian barulah mengatakan, La hajat alibit. Saya nggak butuh lagi sama dia. Ini syahidnya di sini adalah bagaimana Barirah keyakinannya kalau itu perintah dari Nabi sudah. Kemudian juga kisah yang lain. Kisahnya Fatimah binti Qais ketika dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahal. Ternyata Rasulullah mengisyaratkan kepada memerintahkan untuk menikah dengan Usama bin Zaid. Rasul mengatakan, "Ingat Usama bin Zaid, nikahi Usama bin Zaid." Kata Fatimah, itu ya Rasulullah." Saya benci dia. Saya dia. Tapi Rasulullah terus mengulang-ulang, "Nikahi Usama bin Zaid." Fatimah pun sadar ini perintah. Tidak mau menghindar lagi. Meskipun hatinya asalnya tidak suka. Tapi karena itu perintah dari Nabi, tidak pasti di balik itu ada masalah yang besar. Ini wahyu pasti. Maka setelah itu juga Fatimah sendiri mengatakan memisahkan Khadijah setelah menikah dengan uh, Usama bin Zaid maka dia orang yang paling penting. dan juga keberkahan, kenikmatan banyak didapat bersama dengan Usama bin Zaid. Masalah. Dan masih banyak kisah-kisah seperti itu dari e, keyakinan-keyakinan para sahabat yang pada asalnya adalah sesuatu yang dia tidak e, menyukainya. Kisahnya Julebi misalkan. Juga kisahnya kisahnya Julebi. Seorang yang tidak punya apa-apa, sahabat ya, melarat. Tapi dicintai oleh Rasulullah SAW. Tidak punya apa-apa. Suatu hari Rasulullah datang kepada Julebi, dia Julebi aturi hidup nikah? hidup jawab. Apakah kau ingin menikah? Kata Zulaikha, ya Rasulullah dari mana saya menikah? Siapa yang mau dengan orang seperti saya? Saya tidak punya keluarga, tidak punya harta, tidak punya siapa-siapa di sini. Di Madinah saya tidak punya keluarga, tidak punya siapa, siapa mau berhau dengan saya? Ini eh, kata Oh ya, kalau begitu, Kemudian Rasul mengatakan, datanglah ke uh, rumah itu. Keluarga dari Ansor. Kemudian sampaikan salam dariku. Dan juga sampaikan bahwasanya uh, saya memerintahkan engkau atau eh, memerintahkan kepada keluarga itu untuk menikahkan putrinya dengan Maka juri itu pun datang. Satu pintu kemudian keluar Eh, kepala keluarganya, bapaknya. Dan juga kaget, ah saya Zulebi. Karena ini Zulebi, penggari Pak, enggak pak, Kamu. Ya. Maka kemudian, eh, macam apa? Kemudian disampaikan dari apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW. Itu juga, nah, kemudian setelah itu masuk. Zulebi masih belum di rumah uh, belum eh, Eh, masuk rumah di depan. Masuk kemudian rapat di rumah. Ya. Dan semuanya mengatakan kalau seandainya jangan Zulaibib. Kok ya Zulaibib yang datang? Ini semuanya datang satu seisi rumah. Nah, kemudian eh, keluarga itu menyampaikan kepada putrinya. Bagaimana Rasulullah hal seperti ini? Kata putrinya, mana mungkin saya akan menolak sesuatu yang sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Ini putrinya. Sementara keluarga bapak ibunya nggak setuju, tapi putrinya mengatakan, tidak mungkin. Apakah kita mau menolak dari keputusan Rasulullah SAW? Ini akan lebih bahaya. Nah ini kita lihat, yakinnya putri seorang ini. Ya, kemudian akhirnya menikah dengan putri. Maka ini e, jangan menjaga Allah Subhanahu wa taala syahidnya dalam hal ini adalah e, apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di salah wasallam pasti di balik itu ada pasangan yang besar. Baik itu berupa berita ataupun juga larangan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan e, masalah yang banyak. Ini e, tentunya dengan seperti ini menjadikan kita tidak berat. Kalau kemudian kita harus mengeluarkan zakat, zakat ini sesuatu ya uh, di balik itu semuanya akan ada keberkahan, ada kebaikan yang banyak dengan kita mengikuti kepada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya alaihi wasallam.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.